Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang al-hal yaitu lebih spesifik lagi kita akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari hal ya, ketentuan-ketentuan dari hal. Ketentuan yang pertama yang perlu kita perhatikan dari hal bahwasanya hal merupakan isim yang mansub ya Perlu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan bahwasanya hal merupakan isim yang mansub. Karena hal merupakan salah satu kelompok dari mansubatul asma. Berarti memang dia mansub. Ya, dia apa? Mansub. Ini ketentuan yang pertama. ya Ketentuan yang pertama. Kalau kita ingat kembali contoh yang pernah kita sampaikan. Misalnya, Sholat Muhammadun Qaidan. Ya. Qaidan dia adalah sebagai halnya dan dia apa? Mansub. Ya, seperti itu maknanya. Kemudian ketentuan yang kedua bahwasanya hal berbentuk isim nakirah ya. Hal ingat berbentuk isim nakirah. Sedangkan sahibul hal, sahibul hal itu adalah isim yang dijelaskan keadaannya oleh hal ya. Sahibul hal ini berbentuk isim makrifat. Jadi perlu kita perhatikan kalau si hal ya halnya dia berbentuk nakirah. Adapun sahibul hal dia berbentuk makrifah. Nah, jadi jangan terbalik ya. Kalau hal dia nakira, kalau sahibul hal dia makrifat. Sahibul hal adalah isim yang dijelaskan keadaannya oleh ya, oleh hal ya. Sahibul hal dia bisa seba, eh, apa namanya? Dia sebagai fa'ilnya atau sebagai maf'ul bihnya. Intinya dialah yang dijelaskan keadaannya ya, seperti itu. Ini namanya sahibul hal. Dan dia apa? Dia makrifat. Ya, dia apa? makrifat. Sebagai contoh misalnya, kita buatkan contoh di sini, ya, contoh yang cukup mudah. Misalnya, akala al-waladu qa'iman. Misalnya apa? Akala al-waladu qa'iman. Nah, al-waladu, nah al-waladu dia adalah sebagai sohibul hal, ya, dan dia makrifah ya. Adapun qa'iman, dia kan apa? Nah, sebagai halnya yang yang menjelaskannya, menjelaskan keadaan dari si walad tersebut, maka dia nakirah ya. Akala al waladu qaiman. Anak itu makan ya dalam keadaan berdiri. Anak itu makan dalam keadaan berdiri. Yang ingin dijelaskan adalah al walad ya, ingin dijelaskan keadaannya, maksudnya keadaan tatkala makan yaitu al walad ya. Al walad dikenal dengan apa? Sahibul hal dan dia apa? Ma'rifah. Kemudian yang menjelaskannya yaitu hal ya, yang menjelaskan keadaannya yaitu hal. Dan dia apa? Nakirah. iman Kalau dalam contoh ini adalah iman Baik, itu adalah ketentuan yang kedua. Selanjutnya eh, kita akan melanjutkan kepada ketentuan yang ketiga. Bahwasanya ya, hal mengikuti sahibul hal dari sisi nau, ya, nau dari sisi muzakar atau muannasnya dan dari sisi adat ya, dari sisi adat maksudnya dari sisi mufrad musanna atau jamaknya ini yang poin yang sangat penting ya. sekali lagi ketentuan yang ketiga ya, kita ulang hal ingat hal harus mengikuti sahibul hal dari dua sisi yang pertama adalah sisi nau ya. Sisi nau itu adalah sisi muzakar atau muannasnya. Ya. Sehingga kalau sahibul halnya muzakar, halnya juga harus muzakar. Kalau sahibul halnya adalah muannas, maka halnya juga muannas, ya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari ketentuan yang ketiga ini bahwasanya hal mengikuti sahibul hal dari sisi adat, ya, dari sisi jumlah atau bilangannya, ya, dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Seandainya sahibul halnya ini mufrad, ya, maka halnya bentuknya juga mufrad. Seandainya sahibul halnya itu musanna, maka apa? Maka halnya juga musanna. Seandainya sahibul halnya adalah jamak, maka halnya adalah jamak. Maka inilah yang kita maksud dengan ketentuan dari ya nomor tiga ini. Sekali lagi kami ringkaskan bahwasanya hal itu mengikuti sahibul hal dari dua sisi yang pertama adalah sisi nau atau sisi jenis yaitu muzakar atau muannatnya. Yang kedua mengikuti sahibul hal dari sisi adat ya dari sisi bilangan ya yaitu dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Sebagai contoh misalnya kita buatkan contoh di sini misalnya ya, syariba Muhammadun jalisan ya. Syariba Muhammadun jalisan. Eh, Muhammad minum sambil duduk. Muhammad minum ya sambil atau dalam keadaan duduk. Sahibul halnya adalah Muhammad. Dia yang akan kita jelaskan ya keadaannya ya keadaan manakala minum ya. E, Muhammad dia adalah sahibul hal. Ya, dia muzakkar. Muhammad kan laki-laki ya, dia muzakkar. Maka sahibul halnya dia juga harus muzakkar Jalisan, ya. jalisan ini kan untuk mudakar, ya. Jalisan. Ya. Kita akan lebih apa? Kita akan lebih memahami permasalahan ini manakala kita lihat contoh yang kedua, misalnya ya. Kita ya, lihat contoh yang kedua, syaribat Fatimatu jalisatan. Nah, ini jelas. Syaribat Fatimatu jalisatan. Fatimah minum ya dalam keadaan duduk ya sambil duduk Fatimah dia adalah isim mu'anas perempuan ya ditandai dengan apa dengan takmar butoh maka halnya ikut-ikutan sohibul hal karena halnya dia mu'anas maka soh eh, maka halnya juga harus apa juga harus mu'anas sekali lagi sohibul halnya mu'anas maka halnya juga harus mu'anas kalau sahibul halnya tadi dalam contoh ini Fatimah ya dan dia adalah e, nama perempuan ya, nama perempuan, maka halnya dia juga harus ya berupa isim muannas. Kalau dalam contoh ini adalah jalisatan ditandai dengan tak marbutah ya. Baik. Kemudian kita ambil contoh yang lain, misalnya kita ambil contoh yang lain, misalnya akala ya uh, eh, al waladu qaiman misalnya ya kita ambil contoh lagi ya anak itu makan dalam keadaan berdiri dalam keadaan apa berdiri ini kan bentuknya apa bentuknya al walad di sini mufrad ya kalau ini kita tinjau dari sisi uh, dari sisi adatnya al walad dia mufrad maka ko iman dia juga harus mufrad. Ya. Lain kasusnya tatkala kita melihat contoh di bawahnya. Akala alwaladani. Nah, alwaladani kan musanna, ya. Alwaladani dia musanna, ditandai dengan alif dan nun. Maka demikian pula halnya, dia juga harus musanna. Halnya juga harus musanna. Tapi ingat, ya, dia harus mansub maka ya menjadi akala alwaladani qaimaini ya akala alwaladani qaimaini ya qaimaini ini adalah bentuk musanna qaimaini ini bentuk musanna akan tetapi dia karena sebagai hal maka dia mansub ditandai dengan ya dan nun Baik, ikhwani Eh, kami kira sudah dapat dipahami dengan jelas tentang pembahasan ini. Ya, mudah-mudahan antum semuanya eh, dapat paham, dapat menerima apa yang telah kami sampaikan.